Ada yang bertanya, ada ikhwan yang tidak mau memenuhi panggilan azan dikarenakan adanya menggunakan mikrofon atau speaker. Jadi beliau sholat lima waktu di rumah. Jazakumullahu khairan. Dalilnya mana? Hmm, sebelum dia nanya kita, dalilnya mana pakai speaker? Kita balik. Dalilnya mana kamu sholat di rumah? Hmm? Ya dengan alasan pakai speaker. Nah, menggunakan stiker. Subhanallah. Kok ada yang punya pemahaman kamahala? Di zaman milenium. Kalau boleh diraba-raba ya. Ya, tanya langsung ke orangnya kan. Kalau bisa diraba-raba. Paling alasannya mikrofon tidak ada di zaman salaf. Tidak ada di zaman salaf pernah soleh mikrofon itu. Mereka tuh kalau azan di menara-menara sana. Azan, nggak mikrofon. Bid'ah ini mikrofon. Karena bid'ah, nggak mungkin saya memenuhi panggilan azannya mikrofon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Al-Mustahan. Kira-kira dalam kehidupan dia banyak nggak ya perkara-perkara yang nggak ada di zaman salam? Coba diem. Kira-kira dia pegang HP enggak? Kira-kira dia pegang HP enggak? Hah? Mungkin Ya mungkin juga kalau dia ngopet gak bakal pakai HP ya Pak. Ini gak ada zaman salaf. Jadi kayaknya enggak ya Pak. Mesti pegang dia HP. Itu juga gak ada gitu di, di zaman salaf. Kamu memegang perkara kita. Allah musta'an. La wa la quwata illa billah. Barakallahu Jadi yang namanya mikrofon. Dalam istilahnya para ulama, ini adalah alatun nakal. Alat untuk menukilkan sesuatu. Ini kan pembesar suara kan gitu ya. Menukilkan suara kamu ke tempat yang lebih jauh. Nah, yang semacam ini para kawasikun kembali kepada fungsinya. Ketika fungsinya perkara mubah, maka mubah Ketika difungsikan ke perkara yang jelek maka dia jelek. Alat saja Ini tidak dimasukkan oleh para ulama terkait dengan wasilah dakwah. Bukan. Wasilah dakwahnya muhabarah Ini wasilah dakwah. Antum ceramah. Itu wasilah dakwah. Antum tablighul ilm. Menyampaikan ilmu dengan cara muhabarah Itu wasilah dakwah. Ada di zamannya Rasul. Tayyib. Speaker ini alat nukil saja. Dan itu sekali lagi secara hukumnya tergantung penggunaan. Kalau digunakan untuk perkara yang baik, ya baik. Untuk muhawarah, untuk taklim, untuk azan dan baik. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang jelek, jelek jelek. Oh, untuk nyanyi, konser, segala macamnya. ciri jelek. Baik itu. Itu yang dijelaskan oleh semua semua ulama kita zaman sekarang ini. Tanyakan sama dia. Siapa ulama dia mengatakan seperti itu? Terkait dengan masalah adan. Juga demikian, ini alat nakal saja. Alat menukilkan suara saja. Barakallahu Yang dijadikan sebagai ibroh bukan stikernya, tapi azannya mengumandangkan azan itu perkara yang wajib. Bagaimana caranya supaya azan terdengar dengan suara yang keras? Itu perkara syar'i. Ketika yang bermimpi melihat azan di zamannya Rasul, namanya hmm? namanya Abdullah ibnu Zaid bin ada dua ya Abdullah bin Zaid bin Abi هذا صاحب الأذان قال صاحب الوضوء عبد الله bin Zaid bin Asim Al-Mazini sahibul wudu sahabat yang mimpi azan ketika lapor kepada Rasul SAW tidak beliau yang disuruh azan siapa yang disuruh Evan? sahabat Bilal tahu alasnya kenapa Evan? disebutkan dalam sebuah hadis dikatakan eh, li'annahu anda minka sauta dikatakan Bilal suaranya lebih lantang lebih keras daripada kamu. Maksud syariatnya sangat jelas, bukan semata-mata Bilal dan dan, dan Fulan, tapi terkait dengan masalah suara kerasnya. Apa tujuannya? Supaya nyampe ke tempat yang lebih jauh terdengar oleh muslimin yang lainnya. kelas itu. Yang ini aratun nakal. Yang dituju dengan mikrofon itu bukan terkait dengan mikrofonnya, tapi terkait dengan suaranya kamu. Supaya suara kamu terdengar jauh sejauh-jauhnya supaya mendengarkan suara azan. Dipenuhi. Rasul mengatakan atas ma'un nida kepada siapa ya Pak? Abdullah bin Umi Maktum dan mengatakan atas ma'u Bilal. Ya. Kalau kau belum Beliau mengatakan apa kamu mendengar suara azan? Nah, ya Rasulullah. Fa'ajib idzan. Kalau kamu dengar penuhi panggil azan. Beliau mengatakan atas ma'u Bilal. Apa kamu mendengar Bilal? Karena yang dimaukan bukan muazzinnya, tapi suara azannya. Sehingga mikrofon alat nukil saja. Tidak ada yang mengatakan perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Jadi tolonglah dalam beragama jangan jumut. Jangan jumud. Barakallahu itu. Ah, Tahu jumut? Kaku. Barakallahu itu. Lah. Makanya Eh, orang-orang semacam ini yang mencoreng orang muka dakwah. Yang semacam inilah yang dijadikan sebagai hujah oleh ashabul ahwal bidah untuk menghantam ahlus sunnah. Mereka ada dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Pokoknya semua yang tidak ada di zamannya Rasul bid'ah gitu. Maka kata ya Pak. Nah demikian kaidahnya. Nah, sampai di orang sebelah kita orang ini, sebelah kita. Orang sebelah kita ya Dikarenakan nggak nggak jauh dari antum, sebelahnya kita orang. Saya merasa perlu untuk menjelaskan eh, apakah semua yang tidak ada bisa menyuruh Rasul dikatakan bid'ah? Nerangkan dia. Jawabannya ya tidak. Tergantung bagaimana eh, apa bendanya, apa perkara tadi. Kalau terkait dengan urusan-urusan duniawi, perkara-perkara sifatnya duniawi, teknis semacam ini, tidak tergantung kegunaannya para ulama. Itu sangat banyak di zaman Rasul tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada tidak motor, tidak ada HP. Semua tidak ada ya, Pak. Ya. Terus gimana kalau kita berangkat dakwah menggunakan pesawat? Saya tidak mau. Mau saya nggak mau taklim eh, misalnya orang Surabaya, saya nggak mau taklim ke Jakarta. Kenapa? Pesawatnya tidak. Hmm? Orang dari Cirebon menuju ke Babakan. Ini Cirebon kota ke Babakan. Nah, Naik apa ya, Pak? Naik mobil. Oh, enggak bisa. Mobil nggak ada zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Afan saya nggak nggak nggak nggak bisa taklim di Babakan. Kenapa? Capek jalan kaki dari Cirebon ke Babakan ya. Mau naik mobil nggak boleh itu. Fitnah ya. Apa demikian? Hah? Allah musta'an. Makanya ini uh, omongan semacam ini, pemahaman semacam ini ikhwan. Uh, eh, saya katakan <laughs> apa? Lucu. Allah musta'an. Nama ya, Ikhwan Menyedihkan. Allah musta'an la haula wala quwwata illa Dan saya yakin, saya yakin yakinnya dia bakal akan uh, terkena dengan paham dia sendiri. Harap. Uh, kira-kira Jumatan di mana dia? Di rumah atau di masjid? Saya mau tanya, kira-kira saya Jumatan di mana? Jawab diam. Di rumah juga? Ikhfa. Hah? Lima waktunya di rumah, Jumatan ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Hmm? Berangkatnya eh, setelah azan, selesai khutbah atau sebelumnya? <laughs> Akan terjadi ya pada Allah La haula quwata illa billah. Orang itu kalau sudah terkena pemahamannya menyimpang, iqtarabat aqwaluhum bi af'alihim. Ucapan dan proses jadi goncang. Ya, ya tanah kabun akan saling kontradiksi para Jangan toleh para itu. Tidak ada ulama yang punya pemahaman demikian. Man salah hukum bihada. Apakah ada dalil yang mensyariatkan untuk meminta maaf kepada orang tua, saudara-saudara atau rekan-rekan sebelum memasuki bulan Ramadan? Apakah ada dalilnya? Wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada dalilnya ya kan? yang mengkhususkan yang mengkhususkan minta maaf sebelum Ramadan. Saya nggak tahu. Tapi pemahaman semacam ini saya tahu. Saya tahu. Saya pikir pemahaman seperti ini munculnya cuma di Surabaya dan sekitarnya. Karena saya tahu betul orangnya yang menyampaikan ini. Balkon. Apa Dodo Tidak tahu aku kan di tengah kota ya. Ternyata di mana-mana dikarenakan linknya dia itu menasional. Jadi sudah lama sekian tahun yang lalu pada kelas itu. Lim Surabaya ada pertanyaan ketika kita kajian di setengah kota Surabaya, kajian uh, Ivan Akhwat, hasilnya bapak dari ibu, pakai hijab ya. Ada pertanyaan seperti ini. Dan saya tahu ustaznya. Kalau saya bukan pulang, saya tahu orangnya. al wiblingnya mereka. Terkait dengan masalah ini. Dibawakan dalil tentang hadis Rasul saw mengaminkan doanya malaikat Jibril. Beliau naik ke mimbar, tahu-tahu mengatakan amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Tiga kali amin kan? Salah satunya adalah malaikat Jibril berdoa, "Raghima an fumri'in." Raghima an fumri'in. Adraka Ramadhana. Wa khilafin dakhala alaihi Ramadhan. Thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Itulah fatnya. Kira-kira apa tersebutnya? ya, Pak? sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh sengsara. Seseorang yang mendapati Ramadan, adroka Ramadan. Lafaz yang lain seseorang yang sudah memasuki Ramadan. Ramadan masuk kepada dia. Dia memasuki Ramadan. Kemudian dia keluar dari Ramadan walam yughfar lahu, tapi belum diampuni dosanya. Kita terjemahannya ya. Ya, betul ya. Kul amin, katakan amin wahai Fakutu amin. Ini hadis dengan terjemahan seperti ini. Apa maknanya ya? Maknanya menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman bagi siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ramadan bulan beramal, bulan bertakwa, bulan maghfirah. Ramadan sebulan penuh. Ternyata dia selesai Ramadan dosa belum diampuni oleh Allah Azza oleh Pak Ustadz ini. Dia nggak bisa Arab. Taklimnya mesti menggunakan buku terjemahan. Atau mungkin Pak, Pak masih ingat. Tahu insya Allah ya. Kerambiangan apa atau orangnya masuk? Ya lah, PN. Ada kelas itu. Ini orang menerjemahkan. Dengan terjemahan yang seperti ini. Sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh binasa. Seseorang yang belum meminta maaf kepada orang lain ketika Ramadan. Tapi Barakallah itu. Intinya dia ini salah terjemah. Menterjemahkan dengan terjemahan seperti itu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah faedah baru. Cuma kali ilmu baru itu. Sampaikan kepada para jamaahnya. Berarti harus amalkan ini. Ini supaya kita lepas dari kesengsaraan doanya malaikat Jibril segera bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada saudara, kepada family, kepada rekan-rekan sebelum Ramadan. Gitu. Oh, khawatir mereka, oh, lagi semangat semangatnya belajar belajar sunnah. Diperhatikan. Rombongan ibu-ibu semuanya ibu-ibu kok, nggak ada nggak ada laki-laki yang mereka orang uh, eh, Forjoisnya Surabaya bisa bawa, bawa mobil sendiri. Bapak ibu-ibu menziarahi rekan masing-masing rekan-rekannya ke ibu ini, ke rumahnya ibu ini, ke rumahnya ibu ini, ke rumahnya ibu ini, jamaah dewe. Tujuannya apa? Saling bermaaf-maafan supaya tidak terkena ancaman doanya malaikat Jibril. Ya disebarluaskan, ilmu baru ini disebarluaskan, wajah segala macam, wah terus luas. Allahul musta'an. Ini akibat tidak ngerti bahasa Arab. Moco hadis, membaca hadis diterjemahkan salah. Sehingga tidak ada. kalau Matan gitu. Sebatas ilmu yang saya tahu tidak ada nas dalil satupun yang mengharuskan kita yang mewajibkan kita untuk berbuat demikian. Barakallah. Di antara pemahaman aneh lagi yang muncul ketika itu adalah uh, faedah disebarkan kok yang ada. Tidak boleh melepas pakaian, melepas hijab di rumah selain rumah sang suami. Itu bahasanya. Ada yang tanya, Ustaz, nah kalau saya main ke rumahnya orang tua, kalau saya mau mandi gimana Ustaz? Tidak boleh. Itu bukan rumahnya suami. Kalau di rumahnya bukan suami, tidak boleh melepaskan hijab. Terus, ya nggak usah mandi. Kalau mau mandi, ya sah hijab-hijabnya. Jebur. Tanya lagi, Ustaz, nah kalau saya kepingin beli baju baru di mall, kan harus dicoba Ustaz. Jangan boleh. Tidak boleh kamu melepaskan di selain rumahnya sang suami. Terus gimana? Ya Jangan dilepas, coba gini-gini aja. Kira-kira pas cukup ya sudah. Padahal mereka tahu kalau di mall itu kan ada ruang ganti gitu ya, khusus ada uh, eh, tertutup eh, gitu ya. Nah, mereka bisa uh, seperti itu. Ditanya lagi saya ini, apa mana pemahaman apa lagi? Ternyata dibawakan hadirnya. Hadir. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ayyumam ra'atin khala'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat faqad hatakat sitra bainaha wa baina rabbiha wanita manapun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya maka sungguh dia telah membuka tabir menyikap tabir antara dia dengan Robnya betul terjemahannya nggak salah hatinya sahih disebutkan dalam uh, Imam Ahmad riwayatnya sahih diterjemahkan seperti itu lafziyah seperti itu lalu membuat sebuah fakta sendiri akhirnya muncul pemahaman yang aneh seperti itu apa yang salah salahnya tidak merujuk kepada keterangan dan syarahnya para ulama Hatinya sahih, terjemahan lafziyahnya betul. Tapi makna yang dimaksud oleh para ulama adalah hadis ini larangan ancaman keras bagi seorang wanita yang membuka auratnya di hadapan yang bukan mahram. Membuka auratnya di hadapan yang bukan mahram. Terkait dengan masalah aurat. Gak ada takut aja dengan pertanyaan tadi. Para kelasiku. Artinya ketika dia para kelasiku membuka auratnya dia. Melepas pakaian di tempat yang tertutup, ya boleh, nggak ada yang lihat. Ya nggak boleh ancaman memperlihatkan auratnya kepada selain suami. Paham sih? Ya? Jadi kalau ke rumahnya bapak, ke rumahnya ibu, ke rumahnya family, kakak adik, mau mandi, ya mandi aja. Tapi di kamar mandi, tutupin, kunci, gak ada yang lihat. Agak ada masalah. Dilepas nggak masalah. Atau di kamar, Masuk dalam kamar, kunci kamarnya nggak ada yang lihat. Silakan mau ganti baju, mau apa, silakan. Eh, selama, tidak ada yang lihat kecuali suami. Suami hebat. tidak ada batasan aurat. Ayam tuh? Akibat tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Nah, kayak gini-gini yang laris ya. saya. Kita bahasa begitu ya. Tidak nah, gadungan gak bahasan yang laris. Ya dikasih kemampuan orasi yang luar biasa, ganteng juga wajahnya. Disukai sama ibu-ibu. Allah Terakhir ya. Terakhir ya. eh, Terakhir ya. Nah. Apakah tinggal di komplek mahat termasuk orang yang mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Ya nggak dipastikan. Di antara upaya Ya, di antara upaya supaya kita bisa sahabat isi di atas sunnah bi'ah salih lingkungan yang baik dan kita sembarang mahat mahatnya ahlu sunnah salafiyah dan tidak semata-mata tinggal di situ tapi anda belajar di situ mengkaji ilmu agama di situ dengan ustadz ahlu sunnah yang ada di situ mengamalkan sunnah bersama dengan teman-teman yang lain berpegang teguh dengan sunnah dengan teman-teman yang lainnya itu upaya untuk istiqomah dan insya Allah mendapatkan pahala tadi Saat tempat-tempat yang lain, wilayah yang lainnya luar biasa seperti itu, Anda berusaha tegar, sabar dengan ke tempat-tempat yang mulia seperti itu. Dan namanya upaya. Tidak bisa kita memastikan person-personnya. Hah? Baru. Dipahami sama ya? Jangan-jangan dia ada tersebar berita yang tinggal di lingkungan pesantren dapat 50 pahala 50 pahala para sahabat. Tidak. Itu upaya untuk sahabat di atas sunnah. Apakah sekarang tahun 2017 sudah termasuk zaman sahabat di atas sunnah yang akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Tadi kan sudah terangkan. Tadi itu penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah dan kepada ulama yang lain bahwasanya ayam sabar hari-hari kesabaran yang disebutkan dalam riwayat tadi, itu terkadang ada di sebuah zaman ya sudah muncul di zaman tersebut. Zaman yang lain tidak. Kadang ada di sebuah tempat, tempat yang lain tidak. Kadang dialami satu sebagian orang, terkadang tidak. Itu kembali kepada kondisinya. Kondisi di mana orang yang mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, sabar di atas sunnah, termasuk bis sunnah, mengalami cobaan yang luar biasa. Panggil, ah, ada Ada lagi. Terkadang di sebuah tempat sudah mengalami ayam musoba. Dia tinggal di sebuah tempat rumahnya dia di tengah-tengah masyarakat sana tadi itu. Dia baru mengenal sunnah baru belajar sunnah tahunya di wilayah yang lainnya gitu ya Pak itu paham sunnah balik ke tempat asalnya ya Allah dia menyaksikan semuanya saya merinding dia kesyirikan kesyirikan di mana mana ya Allah kefasikan segala macamnya dia seorang diri mau nggak mau tinggal di situ mau rumahnya di situ bisa jadi pada orang ini pada orang ini sudah masuk pada dia ayam sabar Sebab dia di situ, di tempat itu, di mata dia tinggal di situ, dituntut untuk sabar di atas sunnah. Godaannya banyak, cobaannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya banyak, tekanannya banyak, semuanya banyak. Mungkin itu orang, mungkin mungkin sekelompok orang, mungkin di sebuah masa, mungkin di sebuah tempat. Taruhlah itu. Terjadi, jangankan 2017. Diterangkan tadi, sudah terjadi, dialami oleh zamannya kaum salaf terapatihi atau bin dan setelahnya lagi. Barakallahu Contoh yang paling gampang seperti masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fitnah khalqul Quran. Itu kan sangat dahsyat ya. Sangat negara loh itu. Itu dimasukkan di, di ayam sabar. Betul-betul harus sabar berpegangan dengan prinsip tadi. pada mereka ada ayam sabar yang sabar pada masa itu mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Wah, sampai nanti di akhir zaman nanti, menjelang kiamat nanti, ayamu sober ini akan merata ke semua tempat, di semua waktu, di semua orang, semua pihak. Akan merasakan semuanya ayamu sober tadi. Itulah masa-masa di mana dia harus melakukan uzlatun kamilah, uzlatama pengasingan diri secara total, meninggalkan semua orang kabur membawa agamanya untuk menyalahkan agamanya barakallahu saat di mana dakwah apalagi bermanfaat, amar ma'ruf nahi munkar apalagi bermanfaat. Falas. Itu di akhir zaman nanti. Barakallahu Allah taala alam bisawab. Lebih baik, apakah lebih baik meninggalkan tempat yang banyak fitnah atau tetap diam di tempat tersebut untuk mendakwai mereka agar bisa mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Tergantung antumnya, tergantung keadaannya. Ada itu Ketika antum di sana kuat. atau kuat insya Allah ilmunya, ketabahannya, tegar kuat. Atau melihat prospek dakwah ada. Ya, ada. untuk punya kemampuan dakwah. Bismillah. Tapi antum terus komunikasi dengan para ikhwah, dengan para tidak ziarah ke mereka supaya semakin kokoh. Di tempat itu aku berdakwah, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Ada prospek, ada kemaslahatan untuk dakwah dan antum merasa aman. Ini e, dalam bab ini mukhalafah lebih afdal. Ada sebagian pihak nggak bisa. Mau dakwah nggak punya kemampuan, buntu dia. Dan dia tidak aman di tempat itu. Rawan penyimpangan, rawan futur, rawan terbawa arus. Segera pindah. Segera pindah. Barakallahu untuk menyelamatkan agama kita para barakallahu. Allah taala a'lam ini yang mungkin saya, saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dipahami dan semoga bisa membuat semakin bersemangat terutama sufi sunnah, terutama di masa-masa akhir zaman seperti ini, masa-masa penuh dengan tantangan para ulama itu. Yang kata, yang isi koma, yang tegar, Allah berkorib sangat dekat sekali. Ikhwan. Batasnya cuma sampai kita mati. para Barakallahu itu. Maka terus dijaga sampai meraih keisi koma dan husnul khatimah di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu